yang dimuliakan, pada pertemuan kita yang lalu telah kita simak bersama satu bab di mana penulis kitab berdalil dengannya dalam hal menetapkan apa yang disebut dengan tauhid al-asma'i was sifat. <clears throat> Pada bab yang kita baca kemarin yaitu bab Inna Allah azza wa jalla la yanam. Bahasanya Allah azza wa jalla dia tidak tidur. Hadis ini seperti yang telah saya ketengahkan begitu pula hadis-hadis yang akan disampaikan berikutnya adalah hadis-hadis yang berbicara seputar sifat dari sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Dan <clears throat> penyebutan hadis-hadis sifat ini pengklasifikasiannya masuk ke dalam perkara keimanan kepada Allah Jalla wa'ala karena telah kita tetapkan di awal kajian dari mukaddimah kitab ini bahwa keimanan kepada Allah terbagi menjadi tiga macam yaitu beriman kepada rububiyah Allah dan yang kedua beriman kepada uluhiyah Allah serta yang ketiga adalah beriman dengan asma sifat beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lalu <clears throat> telah kita ambil suatu pelajaran bahwa darinya kita tetapkan keimanan kepada rububiyah dan uluhiyah Allah. Dan pada hadis kita yang kita baca pada pelajaran kemarin dan juga hari ini darinya kita ambil pelajaran yaitu berupa keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga, pun juga berlaku pada semua hadis yang <clears throat> padanya terdapat penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya itu adalah merupakan dalil dalam hal keimanan kepada Allah dan lebih spesifik lagi merupakan dalil pada keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Dan di awal hadis yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an telah dijelaskan dan diterangkan bahwa Abu Musa mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Satu hari Rasulullah berdiri di hadapan kami dan menyampaikan lima kalimat. Maksudnya lima perkara. Dan lima perkara ini maksud <clears throat> oleh Abu Musa al-Ashari adalah apa yang beliau kutip dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut. Kata Abu Musa, faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Inna Allah Azza wa Jalla la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam. Yang artinya adalah bahwasanya Allah Jalla wa ala, dia tidak dia tidak tidur dan tidak pantas bagi dia untuk untuk tidur. Di sini para pendengar yang dimuliakan Allah dalam pembahasan asma sifat dalil yang semisal ini disebut dengan <clears throat> apa yang mereka sebut dengan istilah as-sifat al-mantiyah sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam dirinya. Dan tentunya <clears throat> apabila dibandingkan sifat manfiyah dengan sifat al-mutbatah yaitu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala apabila dibandingkan mana lebih banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla nafikan dari dirinya dengan sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya. Mana lebih banyak? Dijelaskan oleh para ulama bahwa sifat-sifat al-mutbata, sifat-sifat yang Allah Jalla wa Ala tetapkan bagi dirinya itu jumlahnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan sifat-sifat yang dikategorikan ke dalam sifat-sifat manfiyah, yaitu sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala nafikan dari dirinya. Karena sifat-sifat musbatah, sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala tetapkan bagi dirinya, ini merupakan sifat kamal, sifat kesempurnaan. Merupakan sifat kesempurnaan, seperti misalnya al hay kehidupan, al-qayyumiyah, yaitu berdiri dengan sendirinya, dan menanggung kehidupan selainnya. Begitu pula as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan, al-izzah wal jalal, kemuliaan dan kebesaran. Begitu pula begitu pun sifat al-ghina, maha tidak butuhnya Allah Jalla wa ala, dan yang lain sebagainya. Dari sifat-sifat yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Maka sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala bagi dirinya seluruhnya itu adalah sifat-sifat al-kamal dan jumlahnya dia lebih banyak dibandingkan dengan sifat al-manfiyah dibandingkan dengan sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala nafikan bagi dirinya kenapa demikian? karena sifat-sifat al-mutbata yang ditetapkan bagi Allah Jalla wa'ala semakin banyak penyebutannya maka semakin menunjukkan akan kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Berbeda halnya berbeda halnya dengan sifat al-manfiyah, sifat-sifat yang dia nafikan dari dirinya. Karena seperti yang disebut oleh para ulama, tidaklah datang penyebutan sifat manfiyah dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, melainkan fungsi dan tujuannya itu adalah untuk menetapkan kesempurnaan dari lawannya kesempurnaan dari lawannya. Saya ulangi, bahwa tidaklah disebutkan sifat manfiyah, sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla nafikan dari dirinya seperti misalnya bahwa Allah tidak tidur, Allah tidak disentuh dengan kantuk, Allah tidak zalim. Ini adalah sifat-sifat al-manfiyah. Tidaklah hal yang demikian ini disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan fungsi dan tujuannya itu adalah dalam rangka untuk menetapkan kesempurnaan dari lawannya. Contoh seperti misalnya ditetapkannya sifat manfiyah bagi atau dinafikannya sifat manfiyah ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Dinafikannya sifat an-naum. Dinafikannya sifat tidur bagi Allah Jalla wa ala. Dan tidaklah dinafikan sifat tidur dari Allah Jalla wa ala melainkan dalam rangka untuk menetapkan kesempurnaan sifat hayat, kesempurnaan sifat kehidupan bagi Allah Jalla wa'ala. Dan kesempurnaan sifat qayyumiyah bagi Allah Jalla wa'ala. Bahwa Allah Jalla wa'ala dia berdiri dengan sendirinya dan dia menanggung kehidupan selainnya. Karena seperti yang disebut oleh para ulama, wa annafil mahab, bahwa semata-mata annafi, artinya hanya menafikan tanpa tujuan menetapkan kesempurnaan lawannya tidak terkandung dalamnya kesempurnaan. ya terkandung padanya kesempurnaan. Seperti misalnya eh, bahwa Allah Jalla wa'ala tidak zalim. Kemudian maksud dari perkataan tersebut bukan dalam rangka untuk menekatkan kesempurnaan sifat adilnya Allah, maka penyebutan Allah Jalla wa'ala tidak zalim ini bukan kesempurnaan namanya. Maka dari sini Para pendengar yang dimuliakan Allah, penyebutan sifat mutbatah, itu sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya, itu jumlahnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan sifat al mantiyah Apabila dibandingkan dengan sifat yang dia nafikan dari dirinya. Dan dalam hadis yang kita bahas di sini disebutkan tentang sifat al mantiyah Sifat yang Allah Azza wa Jalla nafikan dari dirinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Jalla ala tidak tidur dan tidak sepantasnya bagi dia untuk untuk tidur. Seperti pada kaidah yang telah saya jelaskan tadi, bahwa tidaklah disebutkan sifat manfiyah melainkan dalam rangka untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Maka dari berdasarkan kaidah ini penyebutan hadis bahwa Allah tidak tidur itu dalam rangka untuk menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla maha sempurna kehidupannya dan maha sempurna kayumiyahnya. Kayumiyah itu adalah yang pertama, bahwa dia berdiri dengan sendirinya, kemudian yang kedua, dia menanggung kehidupan selainnya. Nah ini. apa itu maksud dari penyebutan bahwa Allah Jalla wa'ala Jalla, Allah Jalla wa'ala tidak tidak tidur. Dan hal ini sama seperti apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran pada ayat yang ke-255 dalam surat Al-Baqarah Allah Jalla wa'ala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum Allah dialah zat yang tidak berhak diibadahi melainkan dia dialah yang maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya dialah yang maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya la ta'khudhu sinatun wala naum dia tidak disentuh dengan yang namanya Asina sinah itu adalah muqaddimatun maum. Yaitu pendahuluan tidur, pendahuluan dari tidur yang disebut dengan kantuk. Bahwa Allah Jalla wa'ala dia tidak disentuh dengan kantuk dan tidak pula disentuh dengan dengan tidur. Nah, ini menunjukkan akan maha sempurnanya kehidupan Allah dan maha sempurnanya qayyumiyahnya Allah Jalla wa'ala. Bahwa Allah Jalla wa'ala berdiri dengan sendirinya dan dia menanggung kehidupan kehidupan selainnya. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ucapan yang berikutnya wa yarfa'uhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqfidul qisqa wa yarfa'uhu yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahari qabla 'amalil lail Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Jalla wa'ala yakhfidul qisqa wa yarfa'uhu. Bahwa Allah Jalla wa'ala merendahkan al-qisqa. Merendahkan qis artinya qis di sini adalah al-mizan. Artinya al-qis artinya adalah al-mizan. Dan Allah Jalla wa'ala juga yang mengangkatnya. Seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Al-Anbiya di ayat yang 47 Allah Jalla wa'ala mengatakan ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا dan pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala kami letakkan timbangan-timbangan keadilan dan tidak seorang pun yang akan dizalimi pada waktu itu. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin dan kalaupun amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu. Meski sekecil apapun, kami pasti akan datangkan dan cukuplah Allah sebagai zat yang mengganjar amalan hamba-hambanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, pada hadis ini, atau pada bagian ini, kita dapati bahwa Allah Azza wa Jalla ya, dengan kesempurnaannya bahwa dia yaqbidul qist wa yarfa'u. Bahwa Allah Jalla wa ala memberatkan timbangan dan meringankannya. Dan tentunya hal ini wajib bagi kita sebagai muslim untuk kita imani. Meskipun di lain sisi kita mengimani <clears throat> bahwa berat tidaknya timbangan itu tergantung dengan dengan amalan manusia ketika di di dunia. Dan lalu sunnah mengimani akan adanya proses penimbangan manusia kelak di akhirat akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala adalah amalan mereka. Begitupun bobot mereka. Dan juga catatan amalan mereka. Dan yang menjadikan, yang kadang menjadi ukuran berat tidaknya anak timbangan, itu adalah amalan mereka ketika mereka mereka di dunia. Dan penyebutan hadis bahwa Allah Jalla wa'ala meringankan dan memberatkan anak timbangan adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah dan kita serahkan kepada Allah bagaimana kaifiyahnya, bagaimana bentuknya. Karena Allah Jalla wa ala di sini dia hanya mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberatkan dan meringankan anak timbangan dan kita serahkan berkenaan dengan kaifiyahnya. Hanya Allah Jalla wa yang mengetahuinya. Dan tapi kita mengetahui beberapa poin-poin yang tadi telah disebutkan. Yang pertama adalah adanya mizan. Adanya timbangan. Disebutkan juga bahwa timbangan ini adalah timbangan yang hakiki. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah bahwa timbangan di sini adalah kinayah atau majaz dari keadilan Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau sunnah menetapkan adanya timbangan yang yang hakiki yang e, bukan hal yang abstrak melainkan dia bisa dilihat dan juga disebutkan oleh para ulama <clears throat> dalam kutub, dalam kitab-kitab yang membahas tentang akidah, bahwa timbangan ini dia memiliki dua anak timbangan. Dan bahkan dia memiliki lisan yang ter, dia memiliki lisan yang bisa berbicara. Kemudian juga yang telah kita sebutkan adalah bahwa yang akan ditimbang itu tiga. Yang ditimbang adalah yang pertama adalah amalan si hamba. Kemudian yang kedua adalah bobot si hamba. Dan yang ketiga adalah catatan amalan si hamba. Dan ini semua disebutkan dalil-dalilnya. Ya, sebagiannya dari Al-Quran dan juga sebagiannya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya meskipun ketiga-tiganya ditimbang, yang menjadi tolak ukur berat dan entengnya timbangan seorang itu adalah amalannya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail." Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang dan amalan siang sebelum amalan malam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini jelas bahwa Allah Jalla wa ala membagi amalan hamba-hambanya menjadi dua bagian. Yang pertama, amalan dikerjakan pada malam hari dan yang kedua amal yang dikerjakan pada pada siang hari. Dan juga jelas di sini dijelaskan bahwa amalan hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ilaihi ya, ya, yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepadanya lah naik amalan perkataan yang baik. Ilahi yas'adul kalimut thayyib Padanya lah naik perkataan yang baik dan amalan yang soleh Allah Jalla wa'ala Ini menunjukkan juga akan hal lain. Yaitu perkara bahwa Allah Jalla ala mengangkat amalan hamba. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal fil hulu yaitu di ketinggian. Bahwa Allah Jalla ala berada di ketinggian. Karena tidaklah sesuatu diangkat, melainkan dari bawah ke atas. Dan al-sunnah wal jamaah, mereka menetapi, menetapkan bahwa Allah Jalla wa'ala berada di ketinggian dan hal ini seperti yang disebutkan dalam banyak dalil dari Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama pun juga menyebutkan bahwa demikian ini merupakan uh, ijma' di kalangan as-salaf bahwa Allah Jalla wa'ala fil ulu bahwa Allah Jalla wa'ala berada di ketinggian di antara ayat Al-Quran yang cukup populer berkenaan dengan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ar wa al 'arsy istawa. Wa Ar-Rahman yaitu Allah dia ada, dia berada di atas arsy Dia berada di atas arsy itu berada di atas seluruh makhluknya. Dan ini yang wajib bagi kita untuk kita imani, tentunya ya, menetapkan bahwa Allah di ketinggian sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hijabnya Allah itu adalah an-nur. Hijabnya Allah itu adalah cahaya. Artinya, bahwa manusia di dunia itu tidak bisa dia melihat Allah Jalla wa'ala. Dia tidak bisa dan tidak akan mampu untuk melihat Rabbnya Jalla, Jalla wa'ala. Karena antara dia dengan Allah ada hijab. Ada tabir yang menghalanginya. Dan tabir ini, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nur, adalah cahaya. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai sebagai hijabnya. Ya Allah Jalla wa'ala jadikan dia sebagai sebagai hijabnya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kasyafahu, andaikan Allah Jalla wa'ala singkap tabir ini, tabir cahaya ini, lahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basarahu min khalqihi. Itulah cahaya wajahnya. Ya, cahaya wajah wajah Allah Jalla wa'ala. Di sini kita sebagai ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat yang disebutkan dalam dalam hadis ini dan juga dalam Al-Quran dan juga dalam banyak dalil. Dan di antara yang disebutkan di sini adalah yaitu bahwa Allah Jalla wa'ala dia memiliki wajah. Dia memiliki memiliki wajah. Dan tentunya wajah maknanya wadah, maknanya adalah jelas. Maknanya adalah jelas. Ini yang di, Katakan oleh ahlu sunnah. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh ahlu bid'ah dari kalangan al mufawidah Yang mereka mentafwid, yaitu menyerahkan. Bukan hanya sebatas kaifiyah, bagaimananya, tapi juga menyerahkan sampai kepada makna dari kalimat. Ini tak perbedaan antara ahlu sunnah dengan al mufawidah Dan keliru apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna, bahwa dan Madhabus salaf itu adalah at-tafwid. Tidak. Nah, ini menunjukkan akan ya, kekeliruannya dalam bab sifat dan <clears throat> yang benar adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan al-makna. Tapi mereka mereka menyerahkan yang mereka serahkan itu adalah al-kaifiyah. Maka hadis ini adalah di antara sekian dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla dia memiliki wajah dan wajah seperti yang tadi telah dijelaskan maknanya jelas. Akan tapi bagaimana kaifiyahnya? Allah Azza wa Jalla tidak tidak tidak jelaskan, maka kita serahkan kaifiyah dari wajah Allah, bagaimananya wajah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada beban bagi kita dan keharusan bagi hambanya untuk mencari-cari tahu perihal hal yang demikian karena hal itu tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kasyafahu." Apabila Allah Jalla wa ala singkat hijabnya itu. Artinya apabila Allah Jalla wa ala singkat hijabnya itu. itu cahayanya itu yang disebutkan bahwa hijabnya adalah cahaya. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kata Rasulullah ahlaqat subuhatu wajib." Subuhat itu adalah cahaya. Kata Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam, maka cahaya-cahaya wajah Allah itu akan membakar. Akan membakar apa? Bantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Akan membakar segala hal dan semua yang dicapai oleh penglihatannya Oh, maksudnya di sini adalah penglihatan Allah dari makhluk-makhluknya. Ini menunjukkan ya akan sifat yang lainnya yaitu sifat al-basar. Itu bahwa kita sebagai muslim yang menerima ab, semua yang dikabarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan dalam permasalahan kita ya, yaitu menerima semua yang Allah atau Rasulnya beritakan dalam perkara al-asma dan juga sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh para ulama ussalaf, amirruha kama ja'at. Ber, berlakukanlah sebagaimana datangnya. Artinya pahamilah sebagaimana datangnya. Artinya jangan kalian takwil pada makna yang lain seperti mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala beristiwa itu bukan istiwa melainkan istiwa di sini artinya adalah menguasai ini takwil bahwa Allah azza wa jalla datang di akhirat kemudian ditakwil bahwa yang datang di situ adalah bukan Allah melainkan yang datang di situ adalah adalah perintah Allah dan takwil-takwil yang semisal dengan dan di sini disebutkan tentang sifat Allah lainnya itu apa al basah yaitu penglihatan maka Allah sudah menetapkan adanya sifat penglihatan bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Maha melihat. Nah, dan penglihatan Allah adalah penglihatan yang sempurna dan tidak ada satupun dan apapun yang menghalangi penglihatan Allah Jalla wa Artinya, bahwa Allah Jalla wa penglihatannya itu mencapai semua dari makhluk-makhluknya tanpa tanpa batas. Dalam hadis ini dikabarkan apabila Allah Jalla wa'ala singkap singkap wajahnya, singkap hijabnya, pastilah cahaya-cahaya wajahnya itu akan membakar semua yang dicapai oleh penglihatannya dari makhluknya. Ini berarti tanpa pengecualian. Berarti di sini adalah tanpa pengecualian buat seluruh yang dicapai oleh penglihatan Allah itu akan terbakar dengan cahaya-cahaya wajah Allah Jalla wa'ala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh, kata beliau, "Fama 'ada Allah fa huwa makhluq min al-'arsy wa hamalatuhu ila akhir malakutillahi subhanahu wa ta'ala, falau kashafa al-hijab subhanahu wa ta'ala la ahraqat subuhatu wajhi ay ainuruhu man ta ilaihi basaru min khalqihi ya'ni kullah kullal khalq." Maka selain Allah itu adalah makhluk. Termasuk arsh dan malaikat yang memanggul al-arsh dan yang lain sebagainya dari kerajaan Allah Jalla wa'ala ini apabila Allah Jalla wa'ala menyingkap hijabnya pastilah cahaya-cahaya wajahnya itu akan membakar semua yang dicapai oleh penglihatannya dari makhluknya maksudnya adalah seluruh makhluk Allah akan terbakar. Kenapa? Karena penglihatan Allah Azza wa Jal itu tidak memiliki batas. Dan tidak memiliki akhir. Yaitu bahwa penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah penglihatan yang sempurna yang mencapai seluruh makhluk-makhluknya dimanapun mereka berada dan dimanapun tempat itu berada. pendengar anas radio dimuliakan Allah. Maka ini menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Jalla wa ala. Nah, ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah Jalla wa ala dan kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita yakini bahwa keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah bagian dari keimanan kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari sini kita bisa memetik beberapa beberapa hadis. Kita bisa memetik beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama bahwa kondisi Allah Jalla wa'ala dia maha hidup dan maha menanggung kehidupan hambanya. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Tentunya seorang muslim yang mengetahui bahwa Rabbnya itu adalah maha hidup dan bahwa Rabbnya adalah maha menanggung kehidupan makhluknya, dia hanya bergantung kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, وَتَوَكَّلْ al-hayy alladhi la yamut. Dan bertawakkallah, maksudnya bersandarlah kalian Bersandarlah kalian kepada zat yang maha hidup dan tidak mati. Para ulama menyebutkan, kenapa di sini disebutkan untuk kita bersandar kepada zat yang maha hidup. Kenapa nggak disebutkan nama Allah yang lain atau sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya yang banyak? Kenapa yang disinggung di sini adalah perihal bahwa Allah Jalla wa'ala maha hidup. Dan tentunya hal ini jawabannya adalah jelas. Karena yang maha hidup <clears throat> lah yang pantas untuk seorang bergantung padanya. Dan yang maha hiduplah yang dia tidak akan pernah berkhianat pada hambanya. Seperti halnya manusia, tatkala dia bergantung kepada selainnya, yaitu dari makhluk, apakah itu malaikat, ataukah itu nabi, ataukah itu orang soleh, ataukah dia itu hanya seorang teman, mereka hidup akan tetapi kehidupan di sini adalah kehidupan yang yang terbatas yang akan berakhir dengan kematian di mana ketika kematian tersebut datang kepada mereka maka terputuslah ketergantungan itu kepada mereka maka orang yang bergantung kepada selain Allah dari yang hidup apalagi yang mati seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka bergantung kepada kuburan bersandar kepada makam, kepada orang-orang soleh, minta-minta perlindungan dan keselamatan kepada mereka, kepada jin, kepada malaikat, bahkan atau kepada wali sekalipun, atau kepada nabi bahkan. Bahwa ini adalah ya perbuatan yang sia-sia, di mana mereka bukan hanya bergantung kepada selain Allah melainkan mereka bergantung kepada yang sudah mati atau anggap bahwa mereka hidup akan tapi hidupnya adalah hidupan yang terbatas maka Allah Jalla wa'ala merintahkan kita untuk kita hanya bertawakal itu bersandar menggantungkan hati kita disertai dengan menjalani sebab kepada zat yang memiliki kehidupan yang sempurna dan ini ada dan ini hanya berlaku bagi dirinya yaitu Rabb kita Subhanahu subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Pelajaran kedua yang bisa kita petik juga dari hadis yang agung ini bahwa di akhirat nanti amalan manusia itu akan ditimbang. Dan seorang yang dia mengetahui bahwa amalannya akan ditimbang, dia akan berusaha untuk memperbanyak amalan soleh. Apakah kesolehan yang terkait dengan dirinya atau kesolehan itu ber, terkait dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Karena apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu akan diganjar, akan dibalas oleh Allah, akan dicatat. Dan bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidak menyia keimanan kita. Tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh kita. ini menunjukkan akan besar dan tingginya serta amat luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang tahu juga bahwa amalannya itu akan ditimbang, dia akan berhati-hati dari melakukan satu kesalahan dan dosa. Apakah yang terkait dengan dosa kepada Rabbnya subhanahu seperti melakukan kemaksiatan, meninggalkan yang diperintahkan, mengerjakan yang dilarang, atau kemaksiatan kepada sesama. Seperti mendolimi orang lain dengan tangannya, dengan perbuatannya, dengan lisannya, atau dengan apapun dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang biasa dilakukan oleh anak Adam. Wahal itu akan dicatat dan akan ditimbang catatan amalan itu nanti di akhirat. Apakah catatan itu akan memberatkan amalan baiknya atau justru memberatkan amalan amalan buruknya? Kemudian Pelajaran lain yang bisa kita petik juga di sini adalah bahwa <clears throat> Allah Jalla wa'ala dia maha sempurna pada nama-nama dan sifat-sifat. Dan khusus dalam hadis ini sebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala maha sempurna pada penglihatannya. Allah maha melihat. Sebagaimana dia juga maha mendengar seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam Al-Quran. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Bahwa Allah Jalla wa'ala maha melihat. Dia maha melihat apa yang diperbuat oleh hambanya. Apakah si hamba dalam kesendiriannya atau di saat dia di tengah-tengah temannya. Dari perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Seluruh itu dilihat oleh Allah Jalla ala. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan. Dan tidak ada satupun yang luput dari pengamatan Rabbnya Jalla ala. Apa faedah yang bisa kita petik di sini? Tentunya seorang yang tahu bahwa Allah Rabbnya Jalla wa ala itu maha melihat. Maka dia akan berhati-hati dalam berbuat. Dia akan berhati-hati dalam berkata-kata. Dia akan berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan. Hati-hati dari melalaikan apa yang diperintahkan dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Karena semuanya dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para pendengar yang dimuliakan Allah, keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah ini menumbuhkan ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Ini menumbuhkan kecintaan, ini menumbuhkan pengetahuan dan pengenalan seorang hamba tentang Rohnya dan orang yang kenal Rohnya dengan nama-nama dan kesempurnaannya dan sifat-sifat dan kesempurnaannya maka dia akan semakin cinta kepada Allah dan ini akan memberikan suatu efek yang luar biasa dalam kehidupan dirinya di dunia. Dan juga suatu efek yang luar biasa dalam interaksinya dengan masyarakat. Karena seorang yang dia mengimani perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla sebutkan berkenaan dengan sifat-sifatnya, dia akan memberikan suatu manfaat yang positif pada dirinya, pada keluarganya, dan juga kepada masyarakat sekitarnya dalam kehidupan bertetangga, pertemanan, bahwa dia akan mengukur setiap apa yang dia ucapkan. Dia akan mengukur setiap apa yang dia perbuat. Bahwa semuanya ada ukurannya. Dan dia pun menyadari bahwa apabila hal itu di luar batas, bahwa itu tidak luput dari pengamatan Allah dan tidak luput dari malaikat yang mencatat dan telah akan ditimbang baginya catatan amalan dia nanti di akhirat dan darinya akan ditetapkan apakah surga yang akan dia dapat apakah neraka yang akan dia terima. Maka penting untuk seseorang mengenal Allah. Penting untuk seseorang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan penting untuk seseorang mengingat-ingat akan kesempurnaan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah hingga menumbuhkan keimanan yang layak dan kecintaan yang layak dan akan memberikan faedah yang besar bagi dirinya dan masyarakatnya. Insya Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang berikutnya yaitu bab tentang ifbat anna lillahi azza wa jalla yamina. Bab ini juga masih menetapkan tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Yaitu yang berkaitan dengan sifat bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki tangan. Naam, al-sunnah mengimani akan hal ini. Dan keimanan al-sunnah bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki tangan. Ini bukan tasbih. Bukan pula seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang suka mendeskreditkan al-sunnah dengan tuduhan bahwa mereka adalah para mujassimah, para musyabbihah. Karena apa yang diimani oleh al sunnah tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata seperti apa yang Allah Jalla wa'ala kabarkan atau nabinya sallallahu alaihi wasallam beritakan melalui sunnah. yang diantara sifat yang wajib bagi kita untuk kita imani berkenaan dengan perkara ini adalah bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki kita. Dan kaidah yang penting dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah adalah firman Allah Jalla wa'ala Laisa kamitlihi syai' wa huwa sami'i basir. Bahwa Allah Jalla wa'ala tidak serupa dengan sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya kondisi bahwa Allah Jalla wa'ala mengabarkan bahwa dia memiliki sifat yang secara lahiriah makna itu mengandung makna yang secara lahiriahnya meskipun ini pun juga tidak bisa dikatakan bahwa itu lahiriahnya kan tapi mengingat banyaknya manusia yang tidak memahami hal ini maka kita katakan seperti yang tadi kita katakan bahwa yang secara lahiriahnya hal itu mengindika, mengindikasikan at-tashbih meskipun hanya juga tidak bisa dibenarkan bahwa hal itu mengindikasikan tashbih karena konsekuensi dari firman Allah atau hadis Rasulullah tentunya apabila itu benar merupakan suatu konsekuensi tidak ada konsekuensi dari perkataan Allah ataupun perkataan Rasulnya kecuali kebenaran. Tetapi orang-orang menganggap bahwa ya menetapkan tangan bagi Allah maka ini tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluknya ini tidak benar. Ya, maka <clears throat> penyebutan nama-nama atau penyebutan sifat-sifat yang mana maknanya atau secara makna itu mengandung e, makna dari anggota tubuh makhluk dan ini atau sifat-sifat ini disebut dengan sifat khabariyah kita tidak boleh katakan itu sebagai anggota tubuh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena berdasarkan ayat tadi dalam surat Surah pada ayat yang ke-11 Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan pada bab ini para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Jal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkata penulis wa Abi Hurairah dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu' itu dengan sanad yang disandarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah yaminullahi ya mal'ah. Tangan kanan Allah itu penuh. La taghiduha nafaqatun nafaqatun sahaul laili wan saha nafaqatun saha Baik, uh, kita lanjutkan kembali. Dikatakan oleh penulis, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an." Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu', maksudnya dengan sanad yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaminullahi mal'a la taghidha nafaqatun sahau al-laila wan nahar. Kata Rasulullah, tangan kanan Allah itu penuh. La taghiduha nafaqatun sahha. Tidak akan menjadi kurang, tidak akan menjadi berkurang dikarenakan nafkah yang banyak yang Allah Azza wa Jalla berikan itu kepada hamba-hambanya itu dari berbagai macam rezeki kenikmatan dan yang lain sebagainya dari karunia Allah yang Allah Azza wa Jalla berikan pada hambanya. al layla wa nahar, nafkah yang banyak yang Allah Azza wa Jalla berikan di malam maupun di siang hari. Selanjutnya kata Rasulullah, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalq mundu khalaqas samawati wal ard?" Kaukah kalian apa yang telah Allah Azza wa Jalla nafkahkan semenjak dia ciptakan langit dan bumi. Fa'innahu lam yaghid ma fi yaminihi wal qistu biyadihi. Lam yaghid ma fi yaminihi wal qistu biyadihi al-ukhra. Yarfa'u wa yakhfidu. Akhrajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh?" Tidakkah kalian saksikan dan tidakkah kalian lihat apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan semenjak Dia menciptakan langit dan bumi? Nah, dari berbagai macam nafkah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada hamba-hambanya. Semenjak itu sampai hari ini, sampai detik ini, fa'innahu lam yaqut ma Sesungguhnya hal itu tidak atau belum yang menghabiskan apa yang ada di, tang di tangan kanannya. Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan nafkahnya, memberikan karunia-Nya kepada hambanya siang malam semenjak Allah Azza wa Jalla ciptakan langit dan bumi itu dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah berkurang dan tidak akan mengurangi apa yang ada pada diri Allah Jalla wa Ala dari kekayaannya. Kata Rasulullah, فَإِنَّهُ لَمْ يَغْتْ مَا فِي wal وَالْقِسْتُ mafia mini, Sesungguhnya demikian tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. وَالْقِسْتُ بِيَدِهِ ukhra. Kemudian Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-qist di sini adalah keadilan. Itu berada di tangan yang lainnya. Dan seperti yang tadi telah disebutkan bahwa penyebutan al-qist itu maknanya adalah al muzan adalah timbangan keadilan. Itu berada di tangan yang lainnya. Allah mengangkat dan merendahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Hadis ini diantara sekian hadis-hadis sifat yang menjelaskan tentang sifat tangan bagi Allah. Dan telah saya jelaskan dan saya sebutkan bahwa sifat tangan ini merupakan sifat dari sifat musdatah. Merupakan sifat dari sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala tetapkan bagi dirinya. Sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya merupakan sifat al-kamal. Dan sifat musdatah itu ada dua. Ada sifat khabariyah dan ada sifat ma'nawiyah. Ada sifat ma'nawiyah seperti misalnya kehidupan, kebesaran, keagungan, keadilan dan yang lain sebagainya. Adapun sifat al-khabariyah adalah sifat yang maknanya apabila ditinjau dari sisi makhluk itu merupakan anggota tubuh makhluk. Tapi tidak kita katakan demikian pada hak Allah Jalla wa'ala. Seperti misalnya tangan. Seperti tadi juga kita sebutkan sifat wajah bagi Allah yang secara makna apabila ditinjau pada diri makhluk dia adalah bagian dari tubuhnya. Itu tubuh makhluk. Tapi bukan berarti itu adalah bagian dari tubuh Allah Jalla wa'ala. Kita tidak tetapkan hal ini bagi Allah. yang kita tetapkan sebatas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan. Bahwa dia memiliki wajah, maka kita tetapkan sifat wajah. Bahwa dia memiliki tangan, maka kita tetapkan sifat tangan. Dan di antara dalil yang menunjukkan Wa Allah Jalla wa'ala memiliki al-yadain yaitu ayat Al-Quran pada surat Al-Ma'idah di ayat 64 Allah Azza wa Jalla mengatakan Bal yadahu mabsutatan yunfiqu Itu ketika orang Yahudi menuduh Allah Azza wa Jalla dengan tuduhan bahwa Allah itu pelit dan kikir. Orang Yahudi berkata, Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu faqir dan kami kaya. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dia adalah maha kaya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah adalah maha kaya dan Allah Subhanahu wa taala nam uh, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain saya uh, terlupakan mengenai ayatnya <clears throat> Nah, kata Allah, kata orang-orang Yahudi, mereka mensifati Allah Jalla wa'ala itu takdir. Dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang Yahudi itu bilang yadullahi maghlulah. Buat tangan Allah itu terbelah. Nah ini. Maka Allah Jalla wa'ala menghukum orang-orang Yahudi dengan tuduhan mereka bahwa Allah itu fakir. Allah Jalla wa'ala katakan, gullat aidihim walu'idu bima qalu. Melainkan tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka terlaknat akibat apa yang mereka ucapkan. Kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan dua tangan Allah itu terbentang. Bahkan dua tangan Allah itu terbentang. Orang Yahudi mengatakan yadullah. Dengan lafal tunggal. Dengan lafal tunggal. Tangan Allah. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla bantah. Allah sebutkan dengan lafal dua bal yadahu bahkan dua tangan Allah. Ini menunjukkan buat tangan di sini bukan bukan majas. Melainkan tangan dengan makna yang hakiki. Begitu pula ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang penciptaan Adam. Allah Jalla wa'ala berkata kepada Iblis, Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Biyadai. Disebutkan dengan dua tangannya. Apa yang menghalangi wahai Iblis untuk kamu sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Dan ayat-ayat yang serupa yang menunjukkan bahwa kita sebagai alus sunnah mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla beritakan bahwa dia memiliki tangan dan tangan Allah Azza wa Jalla dua. Tentunya kita menetapkan hal ini dan ya, tentunya tanpa kita mentasbih ya, tanpa kita katakan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk ya, ini tidak ada konsekuensi ke arah itu. Artinya tidak mesti seorang yang menetapkan bahwa Allah memiliki tangan kemudian berarti dia mengatakan Allah serupa dengan makhluknya tidak karena kita memahami ayat dan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis tentang sifat dalam bingkai surat Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tetapkan bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi apakah pendengaran dan penglihatan Allah serupa dengan makhluknya? Tentu tidak. Kenapa? Karena sebelumnya dikatakan bahwa dia tidak serupa dengan sesuatu. Maka sebagaimana kita katakan pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak serupa dengan apapun, begitu pula tangan Allah, wajah Allah, dan yang lain sebagainya dari sifat-sifat khabariyah kita tetapkan juga dan itu pun juga tidak serupa dengan apapun dan satupun dari makhluknya. Demikian para pendengar yang dimuliakan Allah dan pada pembahasan kita ini ada sambungannya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya Tentunya saya mohon maaf atas segala kealpaan dan kekurangan. Allahu taala la wa alam. Di sini ada yang bertanya, <clears throat> Ahlu sunnah dikenal dengan dakwah tauhidnya. Kalau ahlu sunnah konsen ke dakwah tauhid, maka apa bedanya sama kelompok-kelompok yang lain yang juga mendakwakan tauhid dengan kitab yang sama? Sementara kelompok-kelompok lain itu dianggap keliru oleh kelompok ahlu sunnah. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kelompok lain yang dianggap keliru oleh kelompok ahlu sunnah. Maka eh, kepada sebenarnya mungkin dia bisa eh, lebih memperjelas lagi pertanyaannya akan tapi penting dan perlu juga kita melihat <clears throat> bahwa eh, dakwah sunnah dia <clears throat> memiliki satu karakter dan ciri yaitu dibangun di atas dakwah tauhid. Dan apabila di sana ada orang lain misalnya atau katakan seperti yang disebutkan oleh sebenarnya kelompok lain yang juga mendakwahkan dakwah yang sama dakwah tauhid juga dengan kitab yang sama juga dengan pemahaman yang sama pula sebenarnya mereka bukan orang lain dan bukan kelompok lain mereka adalah kelompok itu jadi <clears throat> kita menilai orang lain dan juga menilai kalau boleh dikatakan kelompok lain, bukan dengan selain daripada prinsip-prinsip ahlus Maka kita menilai dari prinsip-prinsip itu. Apabila disatukan dalam prinsip-prinsip tersebut, maka pada hakikatnya mereka bukan orang lain, melainkan dia adalah ahlus sunnah sama seperti dengan alus sunnah yang juga mendakwahkan akidah alus sunnah. Ini itu jawaban yang bisa saya berikan. Kemudian pertanyaan yang lainnya di sini, kenapa dakwah salafi sepertinya fokus di penolakan kepada syirik yang dilakukan oleh umat Islam sendiri. Sementara orang Yahudi, orang Kristen, Buddha, Hindu, bahkan yang ateis itu makin merajalela bukankah pentauhidan kepada rububiyah lebih utama dulu dibandingkan uluhiyah? Mohon koreksinya bila ada yang salah. Terima kasih. Jazakallah khair kepada uh, saudara penanya. Maka uh, bisa saya katakan di sini bahwa <clears throat> dakwah sunnah salafiyah memiliki fokus yang jelas yaitu mendakwahkan tauhid dan nah, mendakwakan tauhid itu kepada semua orang. Apakah kepada umat Islam atau kepada non muslim. Dan kalaupun di satu tempat <clears throat> tampak dan terlihat bahwa satu dakwah itu hanya fokus kepada kaum muslimin, hal ini bukan menafikan bahwa di tempat lain dakwah sunnah juga memberikan fokus yang baik kepada dakwah non muslim. Dan belum lagi kalau ternyata sebenarnya eh, anggapan itu dibangun di atas data yang keliru. Artinya <clears throat> mengatakan bahwa alusunnah salafiyah hanya fokus mendakwahkan umat Islam. Ternyata alusunnah pun juga fokus mendakwahkan eh, orang-orang uh, di luar al-Islam dari orang-orang Yahudi, orang Kristen, Buddha, Hindu. Dan uh, hal ini banyak juga dilakukan oleh kawan-kawan kita dari dai-dai yang tinggal di perbatasan. Alhamdulillah dan seperti yang ada di Arab Saudi pun juga dari dakwah ahlu sunnah yang ada di sana juga fokus kepada mendakwahkan orang-orang non muslim yang bekerja di sana dari orang-orang Kristen Hindu Budanya juga yang bekerja di sana hingga masuklah ke dalam Islam e, jumlah yang cukup banyak dari mereka dari orang-orang non muslim jadi saya kembali tekankan eh, bahwa pada hakikatnya dakwah salafiyah memfokuskan dakwah kepada tauhid itu bagi semua pihak semua kalangan kepada kaum musliminnya dan juga kepada non muslimnya. Jazakumullah khairan. Saya seorang ukti yang baru kenal tentang salafiyah semenjak saya selalu streaming Anas Radio dan alhamdulillah kini saya selalu mendengarkan dakwah-dakwah dari Anas Radio. Tapi saya bingung karena keluarga saya adalah yang banyak melakukan bid'ah karena tidak mengerti tauhid bagaimana saya harus belajar. Kepada ukti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> penting bagi ukti untuk mempelajari tauhid dan mengangkat kejahilan dan kebodohan diri ukti sendiri dari tauhid terlebih dahulu. Nah, ini yang wajib dilakukan oleh siapapun. Itu eh, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mengangkat kejahilannya dari dirinya. Kemudian apabila dia sudah lakukan itu dalam kadar yang cukup, dia mengetahui bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dan hal-hal yang terkait dengannya dari perkara syahadat la ilaha illallah dan konsekuensi-konsekuensinya. Bersama dengan itu dia juga mempelajari bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dakwahkan apa yang dia ketahui dari kebenaran kepada kaum muslimin jami'an. Tentunya didahulukan dakwah tersebut kepada orang terdekatnya dari keluarganya. Dan kalau waktu yang bertanya di sini jauh dari keluarga, bisa melalui surat, bisa melalui uh, komunikasi uh, telepon atau yang lainnya. Dan bisa juga dengan memberikan hadiah berupa buku atau mengarahkan untuk mendengarkan siaran streaming atau radio atau hal yang semisalnya yang hal itu menjadi sebab mereka uh, bisa mengakses data yang benar tentang Islam ini sehingga apa yang salah dari mereka, dari cara beragama mereka, itu bisa menjadi baik dengan sebab uh, keterangan yang diberikan dan dengan sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> itu cara belajar dan cara belajar lainnya uh, bisa juga melalui radio ataupun melalui uh, buku yang dibaca dan juga termasuk dari cara belajar yang baik adalah dengan e, menanyakan e, apa yang e, disampaikan oleh seorang dai atau oleh seorang ustadz dari pemahaman pembacaan sebuah kitab hingga semakin lengkaplah pengetahuan dia. Wallahu taala ala wa alam. Di sini juga ditanyakan apakah salafiyah itu sama seperti Muhammadiyah Mohon penjelasannya karena saya ingin sekali belajar agama yang tauhid dan keluar dari kebidaahan. Dan seperti apakah pakaian seorang muslimah yang sesuai dengan syariat Islam? <clears throat> Berkenaan dengan apakah Salafiyah itu sama seperti Muhammadiyah, mungkin di sini bisa saya ketengahkan bahwa Muhammadiyah itu dia sebuah organisasi Tentunya ini berbeda dengan salafiyah yang dia bukan organisasi, ya. melainkan salafiyah adalah merupakan cara beragama dari akidah, ibadah dan dan suluk. Adapun Muhammadiyah ini e, pada akhirnya di masa-masa kita sekarang ini lebih identik dengan keorganisasian yang mana di dalamnya berkumpul orang-orang yang mungkin dia memiliki akidah yang berbeda-beda, cara beribadah yang berbeda-beda dan suluk dan cara pengambilan agama yaitu manhaj dalam beragama yang berbeda-beda. Maka eh, ini perbedaan antara Salafiyah dengan Muhammadiyah. Adapun berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, apakah pakaian seorang muslimah yang sesuai dengan syariat Islam? Pakaian seorang muslimah yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang menutup seluruh badan. Yang menutupi seluruh badan dalam artian dia tidak e, menampakkan bagian apapun dari dari badannya. Uh, kecuali <clears throat> dalam perkara yang khilaf di kalangan ulama, apakah wajah dan telapak tangan itu merupakan uh, bagian yang boleh ditampakkan atau uh, bagian yang tidak boleh ditampakkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu boleh ditampakkan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa wanita seluruhnya adalah aurat. Wanita seluruhnya adalah adalah aurat yang harus ditutup yang harus ditutup uh, mencakup wajah dan dan telapak tangannya. Kemudian juga tidak boleh pakaian wanita itu uh, menjelaskan bagian lekuk-lekuk tubuhnya, seperti misalnya ketat. Karena ini bukan karena hal yang demikian ini belum uh, mencapai kriteria pakaian yang syar'i bagi muslimah. Karena pada hakikatnya tidak menutup, melainkan menampakkan. Kemudian juga tidak boleh menerawang, tembus pandang. Mungkin pakaian yang menutup semuanya kan tapi tembus pandang itu juga tidak dibenarkan. Dan kepada ukti yang bertanya semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada anti ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk ilmu yang yang besar dan tinggi dan taufik dari Allah Jalla wa ala untuk mencari ilmu dan menjalani sebab-sebabnya. Wallahu taala ala wa alam.